Sabtu jadi bisa ibu dan bapak persiapkan hari Sabtu adalah surah at-taubah ya ayat 60 ayat 60 hingga ayat ke 82 surah At-Taubah ayat ke 60 hingga ayat ke 80 ya bisa dipersiapkan untuk hari Jumat. Surah At-Taubah ayat ke 60 untuk Sabtunya ya. Jumat hari ini sudah surah ke 6 uh, surah ke-9, surah At-Taubah ayat 60 sampai ayat 82. Itu untuk hari Sabtunya. Baik Ibu dan Bapak dilihat kajian tajwidnya pelajaran tajwid kita akan mencoba tentang uh, hukum ro ya. Ro ini bagaimana cara membacanya? Uh, dibaca tipis, dibaca tebal. Nah, ini ro ya. Jangan dibaca ra tapi ro ya. Tadi buku hijau daun yang ditulis oleh Ahmad eh, Syafi'i ada di halaman 25 ya, 26. Bahasan kita tentang uh, hukum roh. Nah, di halaman 25 ada bagan, ada skema. Ya, hukum roh itu dibagi tiga. Ada di pertama dibaca tabkhim, tebal. Kedua dibaca tarkik, tipis. Yang ketiganya yang tengahnya boleh milih antara tipis dan tebal. Tabkhim itu ya. Tabkhim apa tarkik? Itu. Jadi boleh tipis, boleh tebal ya. Ini takhim atau tarkik, tipis atau tebal eh, saat membaca lafaz Allah. Nih, sudah tarik ya Ini biar nanti ibu dan bapak kapan waktu, kapan sempat ke taklim ingin memiliki tutorialnya ya. Bisa mendapatkannya untuk uh, belajar di melalui komputer atau melalui CD, tapi CD ya. Insyaallah. Tapi memang tengah kami siapkan belum rampung semua. Mungkin untuk sementara saya bisa dibikinkan uh, kompilasinya dulu ya. Tidak materi per materi tingkat dasar, menengah atau mahir secara umum dulu. Baik. Di halaman 25 tentang hukum ro ini, hukum membaca huruf ro, ro ya. Ya, jadi tulisnya tetap ra itu ya, Raten. Bisa tipis, bisa tebel, bisa tipis, bisa tebel. <laughs> gitu. Ha, tipis, tebel. Ya. Ro ini bisa tebal dibacanya. Atau dibaca tipis. Atau boleh memilih. Nih. Ya. Tabkhim tebal. Tarkik tipis. Atau boleh memilih antara tabkhim atau tarkik. Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebel Kapan? Huruf ro dibaca tabkhim atau dibaca tebal, tebel. Pertama, apabila roknya berbaris fathah atau domah. Berbaris fathah atau domah. Itu ya. Roknya dibaca tebel, tabkhim bunyi o, ro, ro, ro, ro apabila dia berbaris fathah atau domah ro ru rasul ru tebel ya tabkhim kemudian ro itu mati huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah ini pun ro-nya dibaca tebel dibaca tabkhim atau ro itu mati huruf yang sebelumnya berbaris kasrah ariyobah. Kasrah yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasrah yang ada pada hamzah dari sebagian fiil amar. Maka hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan, wasol itu apa sih? Bila disambung, membacanya tidak dihentikan, tidak diputus, diputus di wakof, disambung di wasol. Apabila membacanya di wasol, maka hamzah itu tidak dibaca. Seperti hilang dalam bunyi, dalam tulisan si tetap. Itu. Huruf roh dibaca tabhim atau tebal. Saya ulang kembali. Pertama, roh itu berbaris fathah atau domah. Kedua, Huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila roknya mati. Roknya ada sukunnya di atasnya. Tapi huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Maka bunyi roknya dibaca o, tebel, tafkhim ya. Taglid kalau lafad Allah. Atau ro itu mati huruf yang sebelumnya berbaris kasroh ariyobah. Kasroh yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasroh yang ada pada hamzah dari sebagian fi'il amar. Maka hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan, bila disambung, hamzah itu tidak dibaca. Seakan-akan hamzah itu hilang dalam bunyi, dalam tulisan tetap. Contoh. Contoh hukum roh berbaris fathah atau domah. Di halaman 26 ya tuh. Ada kan? Nah, halaman 26 buku wajib. Saya ini lewat komputer nanti ibu dan bapak lebih lebih mengena ya animasinya nih. Nih. Huruf roh dibaca tabkhim atau tebal apa? bila roknya berbaris fathah atau domah. Kita lihat nih. Ruziqna. Tuh, dari tengah dulu ya, bukan dari awal. Kalau dari awal bukan robbana. Tuh lihat. Roknya asalnya tulisannya saya kasih biru semua. Kalau di buku kan hitam semua nih. Ruziqna. Coba perhatikan roknya nih. Roknya tak merahin. Ibu kasih spidol aja, kasih pewarna ya. Pastabilo tuh. Ruziqna. Roknya merah. Rok ini akan dibaca apa? Dibaca tipis, tarkik, apa dibaca tebel, apa dibaca tabkhid. Nah, tuh. Ada yang melayang-layang yang terbang. Oh, itu. Apabila roknya baris di atas baris di atas ini tanda yang terbang. Ini adalah namanya domah. Bunyinya U. Apabila tanda U ini atau domah di atas ro, maka ro itu, ro itu dibacanya tebal tetap khim. Ruziqna. Yang menyebabkan ro ini dibaca tipis atau tebal bukan karena hal lain, tapi karena tanda ini. Ini bukan kebetulan. Tapi ini ketentuan. Ruziqna. Bagaimana kalau yang sebelahnya? Di buku ada Rabbana. Yang menyebabkan roh ini dibaca o oh, ro bukan Rabbana. Saudara kita kadang-kadang dari seberang bacanya Rabbana. Roh ini menjadi dibaca tebal, tabkhim, apabila barisnya di atas. Kalau yang tadi barisnya di atas itu ada kepalanya, ini tak tunjukin, ini adanya ini adalah domah. Sedangkan ini adalah fathah, fathah bunyinya a. Ini bunyi tanda ini u, ini a, ini domah, ini fathah. Tuh ya. Tak tulisin. pengennya dua ya. Doma. Doma. Yang ini namanya fathah. Fathah. Itu. Fathah. Kalau fathah ini ada dua, disebut fathah tain. Kalau domah ini dua, domah tain. Fathah tain, domah tain, kasroh tain. Ini di bawah ini yang ini namanya kasroh. Ya. Ada yang nggak ngerti tanda-tanda ini. Bisa loh bacanya. Tapi nggak ngerti tandanya. Itu tadi. Karena kita mau belajar langsung jadi. nggak mau dari awal. Ibarat ngebangun itu maunya udah bangun tingkat dua, tingkat tiga. nggak tahu. nggak belajar dulu e, dasarnya apa. Pondasinya seperti apa. Kuat apa tidak gitu kan. Nah ini. Kalau ini dibaca tebal, tabkhim, apabila barisnya di atas. Mau domah seperti ini atau domahnya dua? Kalau domah dua kan gitu. Domah dua itu. Atau di Quran itu, domah itu ya, Quran cetakan Indonesia, seperti gambar bayi di, di, di dalam rahim gitu, domah itu ya. Ini kalau fatahnya dua, garisnya dua, fatah tain. Pokoknya kalau roknya barisnya di atas, maka bunyinya dibacanya tebel tab khim. Te yang ber, yang ada yang terbang. Ini ya. Penyebab rok tipis atau tebal bukan hal lain tapi tanda ini. Te ya, ada yang terbang kan? Ini namanya doma. Do doma. Ini fa fathah. Fathah kalau domah ini dua, maka disebut domah dain. Kalau ini dua, fathah dain. Sama nih ya, kejawab kan? Nih kalau fathahnya dua, khobaron. Khobaro jika dihentikan madiwat. Ini garisnya dua, kalau garisnya satu kan tadi fathah saja. Ini fathah dain, pakai dain. itu. Ya, nih. Ini tak tulisin ya. Sini. Biasanya pakai pakai mouse nggak begitu bagus ya. Tuh. Bukan pakai pakai tulisan fathah. Tuh. Fathah. Fathah. Karena dua maka jadi tain, bukan tain, tain ya Bu En. Fathah tain, ini N ya. Ini tulisan pakai mouse agak susah. Kalau yang ini namanya ya, ini doma Gofurun, nah itu ya. doma Karena dua, jadi tain doma tain. Nah, ro ini dibaca tebal, tebe karena barisnya di atas. Tuh. Ya. Jadi roh itu bisa dibaca tebal apabila roh itu sendiri berbaris di atas. Tandanya di atas. The khobaro. Jika dihentikan. Kalau diteris, diteruskan khobaron. Bisa khobaron, bisa khobaroi. Tergantung setelah tanwin nanti bertemu huruf apa. Tuh. Nih. Roknya merah. Nah. Tandanya domahnya juga merah. Nih. Kayak anak Eh, dalam kandungan ibunya kan. Tuh domah tain tuh gitu ya. Nah ini. Ini gofurun. Maka roknya dibaca tebel. Bisa disimpulkan yang awal pembahasan kita. Rok itu dibaca tebel jika roknya berbaris di atas. Khobaron. Gofurun. Khobaro. Gofuro. Itu tentu menjadi patah. Patah menjadi khobaron, menjadi gofurun, nanti ada ketentuannya. Kenapa khobaron? Karena tidak kemasukan alif lam. Kalau kemasukan alif lam jadi al khobaro. Gofurun al gofuru. Gitu ya. Ada ketentuannya. Ciri isim itu kan kemasukan alif lam. Kalau ada alif lam di awal, tidak boleh ada tanwin di ujungnya. Nih, kalau di sini ada alif lamnya. Al gofuru misalnya. Karena tidak ada alif lamnya, maka ciri isim. Isim itu kaben, kata benda. Nah, jadi adanya tanwin. Nah ini. Ah, nanti aja itu mah ya. Itu gambaran. Nih. Khobaron. Gofurun. Nah. Atau. Roknya tidak bertanda. Roknya tidak ada baris fatah. Tidak ada kasroh. Tidak ada doma. Tapi disukunkan, didiamkan. Gitu di kita dibilang rohnya ada tanda matinya, ada tanda sukunnya nih. Ya. Halaman 26 nomor B. Tuh, rohnya ada sukunnya. Rohnya tak merahin. Tuh. Nah, rohnya mati. Tetapi roh itu akan menjadi tipis atau tebal tergantung sebelum roh mati itu barisnya di mana. Nah, ini sama seperti kita bahasan kita tentang lafaz Allah lafad Allah itu dibaca taglid, dibaca tebel. Apabila sebelum lafad Allah baris di atas. Kalau enggak fatah, domah. Begitu juga lafad Allah dibaca tipis apabila sebelum lafad Allah baris di bawah. Baris di bawah berarti kasroh. Nah, hukum lafad Allah ini berlaku seperti hukum lafad roh, Ya, bukan lafad, ini huruf ya. Kalau tadi lafad, lafad kata gabungan dari huruf-huruf. Kalau ini uh, huruf Huruf ro juga sama seperti lafad Allah. Dalam arti posisi roknya mati. Nih mati itu berarti roknya ada sukunnya. Roknya ada sukunnya. Ro ini akan dibaca tebel. Tabkhim apabila sebelumnya baris di atas. barudun Barudun. Bardun. Bardun. Roknya dibaca tebel. Tabkhim. Kenapa? Karena sebelum roh mati baris di atas. Ini namanya tadi sudah disebutkan fa fathah. Itu. Tuh, roknya mati. Sebelum roh mati baris di atas nih, ada yang terbang. Ini namanya fathah. Jadi, roh itu mati, roh itu dibaca tipis atau tebal bukan kebetulan, tapi ada ketentuan. Apabila sebelum roknya barisnya di atas, eh, ini fathah baris di atas, maka roh itu dibaca tebel. tabkhim Begitu juga dengan ini. Quran. itu dibaca tebel. Karena sebelum roh mati ada baris di atas. Domah ini. Ini fathah. Yang ini domah. Eta. Nih, rohnya mati. Sebelum roh mati baris di atas. Yarkubuna. Roknya mati, tapi sebelum rok mati, sebelum rok sukun, ada baris di atas. Maka rok itu dibacanya tebel tabkhim. Yarkuduna. Tarhamuna. Kenapa tebel? Karena sebelum rok mati, ada domah. Turhamuna. Itu. Atau ketentuan yang ketiga Roh itu mati. Tetapi huruf yang sebelumnya berbaris kasroh auriyobah. Kasroh yang bukan aslinya. Seperti kasroh yang ada pada Hamzah dari sebagian fi'il amar. Hamzah. Hamzah. itu bukan Hamzah padahal ya. Hamzah tersebut dinamakan Hamzah wasol. Kenapa? Karena bila diwasolkan, bila disambung, maka Hamzah itu bunyinya hilang, tulisan tetap ada. Tuh. Farji'u. Ini asalnya irji'u. Saya tanya, irji'u tipis apa tebel Ya tipis lah. Kenapa? Karena sebelum romati barisnya di bawah. Irji'u tak balik. Nih dari irji'u baris di bawah ini. Tuh. Irji'u. Kita ke atasin. Tuh. Kenapa jadi ke atas? Karena diwasol ditambah fa. Fa ini kan dikasih fa gitu tuh sama aja. Fa itu barisnya di atas. Ya iyalah sekarang jadi farji'u. Maka dibacanya jadi tebel, jadi tabkhim. Kenapa? Karena bunyi alif ini hilang. Alif ini tidak ada. Jadi dari sini, ya iya jadi warisnya di atas. Farji'au, maka jadi tafkhim, jadi tebel. Roknya mati, tapi sebelum rok mati ada al hamzah, ada alif ya, hamzah wasol. Apabila diwasol, maka dibacanya tebel. Ya iyalah. Kan ada alifnya, alif ini tidak dianggap dalam ilmu tajwid. Jadi langsung farji'au. Jadi tebel dibacanya. Kenapa jadi tebel? Ya iyalah, sebelum roh mati kan barisnya di atas. Berarti kembali pada ketentuan. Roh itu dibaca tebel, dibaca tabkhim apabila rohnya barisnya di atas. Atau rohnya sukun, rohnya mati. Tapi sebelum roh mati, barisnya di atas. Ini barisnya di atas fa, fathah. Mudah ya. Tuh tak tunjukin nih. Rohnya, roh ini barisnya di atas. Asalnya kan di bawah tuh. Dari bawah pindah ke atas, maka rok yang rok mati ini bunyinya jadi tebel. Asalnya kan irji'u dibaca tebel karena barisnya jadi di atas. Farji'u. Iyalah. Ari ya ari, nggak mungkin au nggak mungkin tebel karena barisnya di bawah gitu. Risalah Ya tipis lah Ri. Rasul, ya tebel jangan rasul. Itu ya. Itu. Farji'u. Asalnya irji'u. Tipis asalnya. Tapi kalau disambung, kalau diwasol, irji'u. Dibacanya menjadi farji'u. Jadi tebel Begitupun irfa'u. Dibacanya ya tipis. Kenapa irfa'u dibaca tipis? Karena barisnya di bawah. Kalau dia di disambung kasih tanda wau. nya dan. Maka jadi warfa'u. Jadi tebel, jadi tabkhim. Kenapa jadi tebel? Ya iya sekarang barisnya yang asalnya di bawah tuh. Asalnya di bawah menjadi di atas. Warfa'u, warfa'u. Irhamu tipis Kenapa? Sebelum mati baris bawah. Irhamu nah, jika diwasol ya menjadi jika disambung menjadi farhamu tebel mudah nggak ada yang susah ya irka'u tipis karena barisnya di bawah irka'u jika diwasal jika disambung maka menjadi warka'u jadi tebel jadi tabkhim warga'u. Bardun. Nah, yang tadi ini mah ya. Tipis apa tebel? Ya tebel. Kenapa? Karena sebelum romati baris di atas. Qur'anun itu juga tebel. Tuh, bardun, Qur'anun, Rabbana, ro bukan Rabbana tapi robbana zalamna jangan Rabbana ro Rabbana. Kan di o, di Arab tidak ada o betul, tapi apabila huruf-huruf tertentu terutama huruf-huruf istilah ya. Itu huruf-huruf yang bunyi o selain ro, ro itu huruf-huruf istilah termasuk di sananya. Apabila dia berbaris fatah bunyinya jadi o, ro, so, ko, zo, itu to. Nah ini. Rabbana tebe Kenapa tuh? Berubah dari warna hijau hijau jadi merah. Tuh ngedip-ngedip. Ya, ro. Ruzik, nah ru dari merah tuh ya. Biru berupa hijau. Nah, itu ru, ruzik nah. Atau ini khobaro, tebel, tabkhim dari merah berubah menjadi eh, hijau. Gofurun tuh dari merah berupa hijau. Ini penyebabnya, itu yang menyebabkan ro itu dibaca tipis tarkik atau dibaca tebel tabkhim. khabaron gofurun, bardun, Qur'anun, yarkuduna, turhamuna. Itu penyebabnya. Farji'u ini jadi tebel apabila disambung. Irji'u tipis apabila disambung jadi oh ya farji'u ke sebelahnya warfa'u tuh kebe asalnya irfa'u asalnya tipis apabila disambung ke ke kanan nah, warfa'u gitu farhamu kebe karena sebelum roknya tuh sebelum roknya sebelum rok mati baris di atas farhamu asalnya irhamu tipis karena diwasol karena disambung ditambahin fa jadi farhamu jadi tebel. Sama warka'u tebel tafhim. Kalau disambung asalnya irka'u fi'il amar kan? Fi'il amar itu apa? Kata perintah. Fi'il itu apa? Kata kerja. Ada fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amar. Fi'il madi pasten, sesuatu yang sudah kita kerjakan. Fi'il mudore present, present tense, present continuous, saat ini atau akan datang. Sedangkan fi'il amar kata perintah. Irka'u wasjudu isjudu ah, itu. Iftah. Nah, itu ya. Nah, huruf ro kalau tadi bicaranya huruf ro-nya dibaca tebel, tabhim di halaman 26 eh, paling bawah ada tarkik tipis, ada tuh nomor 2 tarkik. Bahasanya di halaman 27 buku wajibnya. Huruf roknya dibaca tarkik, dibaca tipis. Kapan? Bila rok itu berbaris kasroh. Kan tadi sudah dibahas. Ro itu barisnya di atas, tebel tabkhim. Roknya barisnya di bawah. Di bawah itu berarti kasroh atau kasroh tain. Dibacanya tipis. Mana? Ari. Ari. Nggak aul. <laughs> Enggak. Riri. Risalah. riri Tuh. Ya. Nah itu. riri itu ri, ri, ri baris tuh nggak baris kan baris nah itu bila roknya berbaris kasroh baris di bawah atau roknya mati sama seperti yang tadi nomor dua roknya mati dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh dengan kata lain roknya mati sebelum rok mati baris di bawah ya tipis Roknya mati. Sebelum rok mati baris di atas. Ya tebel. Itu. Ya. Jadi tipis dan tebel. Roknya mati tergantung. Apabila sebelumnya barisnya di atas tebel. Kalau sebelum rok mati barisnya di bawah tipis. itu. Atau rok itu berbaris hidup. Hidup. Ya. rok itu berbaris hidup. Barisnya di atas kan. Berarti tebel kan akan tetapi didahului oleh huruf ya yang mati, ya mati. Bila diwakofkan, diwakof itu apa? Bila dihentikan, bila berhenti membacanya, maka ini pun dibacanya menjadi tarkik, menjadi tipis. Kalau belum contoh, nggak nggak jelas. Kita lihat contoh. Tuh, ada di halaman 27 kan? Paling atas. Tuh, karimun. Rohnya, barisnya apa? Tuh gitu dari warna merah saya kasih merah jadi hijau. Berarti barisnya di bawah dong. Karimun. Ya tipis lah. Ya Pak Karim ya Bu Yayu. Karim enggak Karim enggak kan Pak Karim. Pak Ari, Ari kan gitu tipis tuh. Kenapa? Karena rohnya barisnya di bawah. Karimun. Tajiri. Kenapa tipis? Barisnya di bawah tuh ngedip-ngedip. Tajri, tajri. Lafi khusrin. Tuh ngedip-ngedip. Ini yang berubah ini. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Tapi ini adalah ketentuan. Kenapa roh itu dibaca tipis? Kenapa roh itu dibaca tebal? Itulah ilmu Allah. Ilmu Allah itu sesuatu yang pasti. Gitu ya. Bukan kebetulan Allah menciptakan kita. Menciptakan dunia ini. Nah, itulah ada kepastian kodo dan kodar Allah. Ketentuan yang sudah Allah tetapkan seperti ini. Itu ya. Tuh. Bilurin. Tuh. Kenapa bilurin tipis? Karena sebelum roknya. Eh, karena roknya barisnya di bawah. Bukan sebelum. Kalau yang ini. Yang kedua. Roknya mati. Tetapi sebelum rok mati didahului didahului oleh huruf yang berbaris kasroh yang berbaris di bawah tuh nih merahkan roknya? Roknya mati. Apabila sebelum rok mati, barisnya di bawah, tuh asalnya biru berubah menjadi hijau. Asalnya besar jadi kecil, ngedip-ngedip. Maka roknya dibaca tipis. Jangan dibaca Fir'aun. Fir'aun dibacanya tipis. Kenapa? Karena sebelum rok mati, ke sebelum rok mati ada huruf yang berbaris di bawah maka dibacanya menjadi tipis. Itu. Nah ini. Sebelum mati baris di bawah. fir'aun Dihentikan jadi Fir'aun. Bagaimana yang ini? Fabashirhum. Tuh merah kan roknya. Sebelum rok mati baris di bawah maka dibacanya te tebal. Betul tebal? Oh enggak, dibacanya tipis. Awas jangan salah. Sebelum roh mati tuh ada huruf shin yang berbaris di bawah. Hurufnya mah apa saja yang penting tanda ini. Nah ini. Tuh. Ini yang asalnya biru berubah menjadi hijau. Itu tanda itu yang penting. Yang bukan yang atas, yang ini, yang bawah ini. Ini penyebabnya. Menjadi tipis atau tebal roh ini tergantung tanda ini. Apa tanda ini di bawah apa di atas. Di bawah jadi tipis, di atas menjadi te tebal. Bagaimana yang ini? Fakabdir. Roknya mati. Tuh. Roknya mati. Nah ini. Roknya mati. Sebelum rok mati ada huruf yang berbaris di bawah. Tuh. Bukan baknya biru, bukan ini yang inti, tapi ini yang bawah. Tuh, ya. Sebelum mati baris di bawah. Nah ini. Fakabir. Fa'anzir. Roknya mati sebelum mati baris di bawah. Tuh. Ya. Ini. Contoh roh itu berbaris hidup. Rohnya barisnya hidup tuh lihat. Kodirun. Saya tanya. Tipis apa tebal? Kodirun. Tipis Salah, tebel. Kan barisnya di atas, kodirun. Tetapi jika ro ini dihentikan, berhenti membacanya, seakan-akan di sini ada tanda sukunnya. Jika kodirun berhenti membacanya, maka dibacanya menjadi kodir. Maka bunyi rohnya menjadi tipis bunyinya. Kenapa? Karena roh ini posisi sukun. Ketentuannya kan kalau sebelum sukun barisnya di bawah, maka jadi tipis. Karena di sini ada ya mati. Qadirun. Oh itu toh. Masya Allah. Selama ini nggak ngerti-ngerti. Inilah ya kajian kita. Apalagi nanti kalau lihat komputernya tuh ngedip-ngedip. Ini roh ini mati karena ada ya mati dan berhenti membacanya. Itu yang yang harus diingat. Kalau tidak berhenti, enggak kodirun. Tetap tebal khobirun tetap tebel, Tapi kalau dihentikan membacanya khobir. Kenapa? Karena sebelum roh ini ada ya mati. Apabila berhenti membacanya maka dibacanya menjadi khobir tipis. Khobir mad arid li sukun. Khair ini juga karena huruf lin. Pada intinya, walaupun barisnya ini di atas, tetap ini jadi bawah. Karena ketentuannya sebelum roh hidup ini, nih sebelum roh khairun, ada yang mati. Ini ketentuannya. Bukan baris sebetulnya. Karena ada, karena ada yang mati. Tetapi khoy juga lin ya. Karena pasangan dia itu kan kasroh. Khairun. Tebel kan runnya. Tapi jika dihentikan, khair maka menjadi tipis. Kenapa? Karena sebelum roh mati, karena sebelum roh hidup ini ada ya mati. Apabila dihentikan, dibacanya menjadi tipis atau tarkik. Khair dihentikan jadi madlayin. Madlin. Kabirun. Nah, rohnya hidup. Kabirun tebal. Apabila dihentikan jadi tipis. Kabir. Sa'irun. Apabila dihentikan menjadi tipis. Sa'ir. Harirun. Tebel. Tebel. Karena rohnya baris di atas. Tapi apabila berhenti membacanya. Maka dibaca yang menjadi harir. Tipis. Tuh. Ketentuan yang ketiga huruf ro ini boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebel atau tabkhim. Kapan? Hmm, kapan-kapan. Hmm, Di halaman 27 ada nomor 3. Ro itu dibaca tipis atau dibaca tebel apabila ro ini mati. Ro, huruf ro-nya mati, tetapi sebelumnya atau didahului oleh huruf yang berbaris kasroh dan menghadapi huruf-huruf istila. Huruf-huruf istila itu huruf-huruf yang bunyinya o selain ro. Mana huruf-huruf istila? Nah, kho, so, do, go, to, ko, zo. Nah, maka ro ini, ro-nya kan mati tuh. Kalau ro mati sebelum ro baris di bawah dibacanya apa? Tipis sahabat tebal? tipis. Nah, tipis betul. Labil mir. Tapi karena setelah roh ini ada sod huruf istilah, maka di sini boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebel. Ah, nggak susah itu. Tergantung, silahkan aja semaunya. Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebel. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum roh mati baris di bawah. Kenapa dibaca tebel Karena setelah roh mati ada huruf istilah, ada sod. Boleh labil mir sod, boleh label miur soda. Boleh dibaca tipis. Boleh dibaca te tebel. mir Mirsod. Tipis tebel. Tipis sebelum romati baris bawah. Tapi boleh dibaca tebel. Karena setelah romati ada sod. Ada huruf istilah. Huruf-huruf istilah itu huruf-huruf yang dibacanya kencang Ro, so, go gitu. Tuh. Tipis tebel. Kirtosun. Tipis. Kenapa? Sebelum rohnya baris di bawah. Boleh dibaca tebal? Boleh karena setelah romati ada to huruf istilah. Kirtosun. Firqatun dibaca tipis apa tebal? Ya tipis lah. Kenapa? Sebelum romati baris di bawah. Boleh dibaca tebal? Boleh karena setelah romati ada kof. Ada huruf istilah. Istirba tipis apa tebal? Ya tipis lah. Karena setelah, sebelum ro, ro sukun, sebelum romati ada baris di bawah. Tapi boleh dibaca tebal karena setelah romati ada huruf istilah. Obdo. Gampang ya. Itu sayang waktunya habis. Contoh yang lainnya belum. Tuh, sudah. Sudah. Ya, Alhamdulillah sudah saya rekam. Jadi rekamannya kapan hari, kapan waktu, ibu ada waktu bisa diminta. Oh, saya pengen tuh yang merah, yang ngedip-ngedip, yang terbang. <laughs> Nah, itu ya. Insya Allah. Ibu bukan ibu dan bapak bukan pintar untuk sendiri, tapi bisa mengajarkan kepada putra putrinya. Insya Allah, saya yakin dengan animasi seperti ini anak-anak kemarin aja saya ngajar di masjid ada bapak-bapak ada ibu-ibu di Pak Wondo ya Pak Wondo Pak Suwondo ada ya, di sana ya ada anak-anaknya pintar anak-anak cepat kenapa dibaca tipis baris bawah kenapa dibaca tebal baris atas itu cepat sekali kalau anak-anak mah ya kita cepat hari ini pintar besok lupa lagi kadang-kadang gitu ya eh, namanya juga kita sudah banyak pikiran tapi insyaallah lah dengan animasi seperti ini akan menjadi cepat. Hukum roh ya, hukum roh ini halaman halaman 25, 25, 26 sampai 27. Hari ini ada talim saya di Depok ya. Yang punya waktu silahkan datang ke Depok di Jalan Kartini 58. Terbuka untuk umum, ibu dan bapak siapapun boleh masuk, boleh bergabung ya. Untuk murotalnya hari Sabtu Surah At-Taubah ayat 60 sampai 82. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60 sampai 82. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan. Saya sangat senang ya. Silahkan. Di 0812 828 7881. 0812 828 7881. Jangan lupa dibantu anak-anak yatim kami. Uh, minggu kemarin kasihan ya guru-gurunya nggak dikasih transport gitu. Uh, kalau nggak ada dana, mungkin anak anak yatimnya juga nggak dikasih ongkos juga. Nah ini tolong dipikirkan, ibu dan bapak yang memiliki harta, silahkan bantu anak-anak yatim kami. Anak yatim kami 30, pengurusnya kurang lebih ya 10 lah ya. Itu, insyaallah silahkan dibantu. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis.